Masih kita berbicara tentang asbab allati tahsulu biha ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala sebab-sebab yang bisa terhasil ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala yarhamukallah pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kemarin telah dijelaskan yaitu dengan an-nazar wa tafakkur fi makhluq fi makhluqatillahi azza wa jal yaitu dengan melihat menghayati dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini yaitu atau dengan istilah lain an-nazar ilal ayat al-kauniyah melihat kepada ayat-ayat Allah yang kauniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Adapun yang kedua, sebab kedua yang dengannya kita bisa mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan an-nazar wa tafakkur ila ayatillahi asy-syar'iyyah dengan melihat, mempelajari, merenungkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebab yang ketiga, yang dengannya kita bisa mengenal Rabb kita, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, kata syarih rahimahullah, wa minha ما يلقي azza wa وجل fi قلب المؤمن min ma'rifatillahi subhanahu." wa ta'ala di antara sebab yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah karuniakan ke dalam kalbu seorang mukmin dari ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala ilmu yang dengannya hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu tentang asmaullahi al-husna wa sifatihil ula ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi ketika seorang hamba mukmin memiliki ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya maka ini adalah min a'zamil asbab termasuk sebab yang paling bisa menjadikan seorang hamba mengenal Robnya dengan pengetahuan yang hak hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal ain hingga Ketika seorang hamba sudah memiliki ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, bisa ya, seorang hamba itu seakan-akan melihat Robnya dengan matanya, seolah-olah, ya, seakan-akan seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengetahuan kedua matanya, ya, dengan penglihatan kedua matanya قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل berkata Rasulullah alaihi ketika Jibril bertanya kepada beliau mal ihsan apa itu al ihsan maka Rasulullah alaihi menjawab qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa tarahu fa innahu Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kannaka tarahu seakan-akan engkau melihatnya. Engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matamu. Seolah-olah demikian. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau yang tadi adalah maqamul musyahadah dan ini arfa'ul maqamah kedudukan yang tertinggi dari ihsan yaitu maqamul musyahadah seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah dan tentunya hal ini tidak bisa terjadi begitu saja harus didasari dengan ilmu yang sahih al-mabni alal adillah asy-syar'iyyah minal Qur'an was sunnah harus memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Ilmu tentang nama-nama Allah bukan tidak cukup ya, hanya dengan menghafalnya saja, namun juga memahami maknanya. Apa itu mana Ar-Razzaq? Apa itu Al-Jabbar maknanya? Apa athar dari nama-nama Allah tersebut kepada makhluknya? Demikian ya, pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini disebut dengan maqamul muraqabah. Lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kalau yang tadi maqamul musyahadah, kalau yang berikutnya ini maqamul muraqabah. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak bisa melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala maka fa innahu yaraka maka sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu dan mengawasimu hadis sahih diriwayatkan oleh alimamu Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu wa dinahu. Ya, ma'rifatul 'abdi rabbahu ودينه قال أي معرفة الأصل الثاني yaitu pengetahuan pondasi atau landasan pokok dalam agama ini yang kedua wa huwa dinuhu alladhi kallafa al-amala bihi wa ma tadammanahu min al-hikmati wa rahmati wa masalihil khalqi pengetahuan tentang pondasi atau landasan pokok yang kedua yaitu pengetahuan tentang agamanya wa huwa dinahu dhamir ha di sini dinahu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa dinahu ay wa huwa dinuhu ay dinullah yang mana kallafal amala bihi Allah membebankan kepada makhluknya kepada hamba-hambanya dari jin dan manusia untuk mengamalkan agama tersebut. Berpegang teguh dengan din tersebut. Wa ma tadammanahu minal hikmah dan yang terkandung di dalam agama tersebut berupa hikmah. Ya. Warahmah dan kasih sayang. Karena sungguhnya agama Allah ini Allah turunkan kepada hambanya sebagai rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat bagi semesta alam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah aku mengutusmu atau kami mengutusmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam illa rahmatan lil alamin kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam maka Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus dengan membawa syariat Islam ini sebagai bentuk rahmat Allah tabaraka wa taala kepada semesta alam wa masalihil khalqi dan yang terkandung di dalam agama tersebut berupa maslahat-maslahat para hamba wa dar'ul mafasidi anha wa dar'ul mafasidi anha dan untuk mencegah atau menolak mafsadat wa dinul Islam man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnati arafa annahu dinul haq dan agama Islam ini barang siapa yang mau mempelajarinya memperhatikannya dengan seksama ya, merenungkannya dengan ya dan mempelajarinya dengan sebenar-benarnya mempelajarinya dengan dibangun di atas Alkitab was sunnah, maka dia akan pasti akan mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah dinul haq, agama yang benar. Tidak ada agama selain Islam yang bisa menyamai Islam di dalam syariat-syariatnya yang mengedepankan masalihil ibad, mengedepankan maslahat-maslahat untuk hamba dan untuk mencegah mafsadat darinya. Wa annahu ad-din alladhi la taqumu masalihul khalqi illa Dan dia pasti akan tahu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang tidak bisa maslahat-maslahat hamba itu tegak kecuali dengan agama tersebut. Wala yanbaghi an naqisa al-islam bima alaihi muslimuna al-yaum. Kemudian beliau beralih ke pembahasan yang lain dan tidak bisa tidak sepantasnya dan tidak selayaknya untuk kita menilai Islam menyimpulkan Islam itu seperti ini seperti ini ya dengan hanya melihat pada kondisi kaum muslimin yang ada di zaman ini tidak bisa kita menyimpulkan Islam itu demikian dan demikian atau menilai Islam hanya sebatas melihat pada kondisi kaum muslimin yang ada di zaman ini. Kenapa? Kata beliau, fa innal muslimina qad farratu fi asya' katsirah. Karena kaum muslimin di zaman ini terkhusus telah melakukan at-tafrid ya bermudah-mudahan menyepelekan di dalam syariat ini pada banyak permasalahan fi asya kathirah ya pada banyak permasalahan dalam syariat Islam ini banyak kaum muslimin di zaman ini yang menyepelekannya atau bermudah-mudahan Sebagian syariat Islam tidak diamalkan. Sunnah ditinggalkan. Dan al-jahl tersebar ya, di tengah-tengah umat. Umat lebih mengedepankan kebanyakan kaum muslimun hadanallahu wa iyyahum lebih mengedepankan dan memprioritaskan dunia daripada agamanya ya wartakabu mahadhira azimah dan banyak di antara mereka yang melakukan mahadir. Larangan-larangan di dalam syarat ini yang besar. Yang berbahaya. Tersebar bid'ah. Ya, dan berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam amalan-amalan mereka. Hatta ka'anna al-a'ish bainahum fi ba'd al-bilad al-islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islamiyin. Sampai-sampai jika ada orang yang hidup di tengah-tengah mereka di sebagian bilad Islamiyah, di sebagian negara muslim, ya. Seolah-olah dia tinggal hidup di lingkungan yang bukan lingkungan Islam. Ya, karena apa? Jauhnya kaum muslimun dari ilmu jauhnya kaum muslimun dari sunnah. Sehingga seolah-olah yang hidup di tengah-tengah mereka seolah-olah tidak tinggal di lingkungan yang islami. Ya, karena jauhnya mereka dari bimbingan Islam dan sunnah. Fanasallallahu ta'ala ayyuwaffiqana jami'an wa ayyarzuqana wal muslimin jami'an at-tamassuk bidinil Islam al-haq wa tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dinul Islami bihamdillah taala. Adapun Islam itu sendiri ya, walhamdulillah. Segala pujiannya bagi Allah taala mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanatha al Telah mencakup ya dan meliputi seluruh jenis maslahat yang dimiliki oleh agama-agama sebelumnya yaitu syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya, kepada Musa alaihissalam kepada Isa dan yang lainnya dari kalangan ambia war rusul maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalam dan syariat yang dibawanya telah mengandung dan mencakup serta meliputi seluruh maslahat yang dikandung pada agama-agama sebelumnya. Mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki keistimewaan. Ya. Memiliki keistimewaan yang tidak di, di, tidak dimiliki oleh agama-agama atau syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu yaitu apa? Agama Islam ini yang beliau bawa ini salihan cocok dan sesuai untuk diterapkan di setiap zaman di setiap tempat dan oleh siapapun atau dengan kata lain, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini diterapkan cocok dan sesuai untuk diterapkan kapanpun, dimanapun dan siapapun. Seperti itu. Ya. Wa ma'na kaunihi salihan. Berbeda dengan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Misalnya syariat Nabi Musa atau Nabi Isa diturunkan Allah turunkan untuk kaum Bani Israel dan juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi Shu'aib alaihissalam diutus kepada kaum Madian. Nabi yang lain diutus untuk umat yang khusus, ya. Berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau diutus untuk seluruh umat, seluruh suku dan seluruh jenis manusia. Tidak terkhusus bagi bangsa Arab saja, ya. Tapi agama yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa cocok diterapkan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Wa makna kaunihi salihan di kulli zamanin wa makanin wa ummah maknanya bahwasanya Islam ini diterapkan cocok dan sesuai diterapkan kapanpun, dimanapun dan siapapun. Anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin aw makanin. Maksudnya adalah jika kita mau berpegang teguh dengan agama Islam ini tidaklah akan ya barang siapa yang mau berpegang teguh dengan agama Islam ini maka tidak akan maslah, maslahat ummah tidak akan terbengkalai. Karena apa? Karena agama Islam ini adalah diturunkan Allah untuk tahqiqul masalih untuk ya menghasilkan maslahat-maslahat untuk ummah dan untuk mencegah umat dari berbagai kemudaratan ya sehingga agama ini jika kita mau berpegang teguh dengannya maslahat ummah tidak akan terbengkalai fi ayyi zamanin kapanpun itu au makanin dan dimanapun itu bal huwa salahuha bahkan agama Islam ini adalah maslahat bagi umat itu sendiri walaysa ma'nahu annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummah ya dan maknanya bukan berarti syariat Islam ini harus menyesuaikan zaman tertentu ya, atau tempat tertentu bahkan sebaliknya zaman dan tempat itulah yang menyesuaikan syariat Islam dan menyesuaikan umat umat menyesuaikan kepada syariat Islam. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang universal. Tidak terkhusus untuk daerah tertentu, zaman tertentu, atau tempat tertentu. Islam bukan hanya agama yang cocok diterapkan oleh bangsa Arab. Adapun di Indonesia harus dimodifikasi katanya. Harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Tidak demikian ya, yang akhir-akhir ini marak dipromosikan istilah baru ya, yaitu Islam Nusantara katanya ya. Islam yang kata pencetusnya atau yang mempeloporinya katanya Islam Nusantara ini adalah Islam yang disesuaikan dengan budaya Nusantara ya yang intinya kalau dipelajari dan didalami makna yang mereka maukan adalah menjauhkan Islam dari asalnya, dari pondasinya, ya. Bahkan mencabut Islam itu dari akarnya. Ini yang mereka maukan, ya. Yang benar Islam itu adalah agama yang universal yang sudah sempurna, syamil kamil yang sudah mencakup lengkap dan sempurna cocok diterapkan di setiap tempat di setiap zaman cocok diterapkan siapapun baik itu bangsa Arab maupun bangsa bangsa yang lain dan tidak perlu lagi untuk dimodifikasi ya, karena Islam adalah agama yang universal yang lengkap dan sempurna Fadinul Islami ya'muru bi kulli amalin salihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Maka agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan kepada setiap amalan yang saleh. Amalan yang baik dan melarang dari setiap amalan yang jelek. Fahuwa ya'muru bi kulli khuluqin fadil. Agama ini, agama Islam ini memerintahkan kepada setiap akhlak yang mulia wa yanha an kulli khuluqin safil dan melarang para penganutnya dari setiap akhlak tingkah laku yang rendah, akhlak yang rendah, ya. Inilah keistimewaan dari agama Islam yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap mukmin dan muslim. قوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الأصل الثالث inilah pondasi atau landasan pokok yang ketiga wahwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala wasallam yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wa tahsul bidirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam dan ma'rifah pengetahuan tentang nabi tentang Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bisa terhasilkan dengan mempelajari kehidupan beliau salawatu wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa makan alaihi minal ibadah dan mempelajari bagaimana tata cara beliau beribadah wal akhlaq ya, bagaimana ibadah beliau, bagaimana hirsnya beliau, semangatnya beliau di dalam beribadah. Ya, wal akhlak dan bagaimana akhlak beliau yang mulia. Akhlak kepada keluarganya, akhlak kepada saudara-saudaranya, akhlak kepada para sahabatnya, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada istri dan sebagainya. Bisa kita miliki pengetahuan yang seperti ini dengan mempelajari mempelajari sirah beliau wa da'watu wa azza wa jal bagaimana beliau berdakwah bagaimana metode beliau berdakwah dan bagaimana hikmah beliau di dalam berdakwah apa metode beliau dalam berdakwah apa yang beliau prioritaskan di dalam dakwah ilallah apakah beliau mengedepankan ya kekuasaan atau yang semisalnya ternyata tidak ya. dakwah beliau adalah dakwah yang memprioritaskan tauhid beliau mulai dakwah beliau dengan tauhid ya. demikian wal jihad fi sabilihi juga mempelajari bagaimana jihad-jihad yang beliau amalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wa ghairi dzalika min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam dan sisi-sisi kehidupan beliau yang lainnya. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبي معرفة binabiyhi معرفة أن يزداد ma'rifah binabihi wa imanan bihi ayu tali min siratihi ma tayassara fi harbihi wa silmihi oleh karena itu sudah sepantasnya dan selayaknya bagi setiap hamba yang menginginkan tambahan pengetahuan tentang nabinya dan untuk menambah iman kepada nabinya untuk memutalaah mempelajari membaca ya dan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang sirah hidup beliau, ya, perjalanan hidup beliau, baik dalam kondisi ketika beliau berperang maupun ketika beliau dalam keadaan silm, ya, dalam keadaan tidak berperang. Washiddatihi warakhaihi dalam keadaan beliau berada di dalam tekanan ya bagaimana musibah-musibah yang menimpa yang menimpa beliau bersama para sahabatnya. Bagaimana tekanan-tekanan kaum musyrikin ketika itu kepada beliau dan para sahabatnya. Warakhaihi dan juga ketika beliau sudah diberikan Allah, dikaruniakan Allah berupa kelapangan. Allah bukakan bagi beliau kemenangan, Fathu Mekah dan sebagainya. Wa jami' ahwalihi dan juga di seluruh sisi kehidupan beliau. Nas'alullah azza wa jal ay yaj'alana minal muttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Maka kita memohon kepada Allah azza wa jal untuk menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam batinan wa zahiran. Batin dan secara batin dan zahir wa ayyatawaffana ala dzalika innahu waliyuhu wal qadiru dan mewafatkan kita di atas itu di atas ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mampu untuk itu semua kita cukupkan sampai di sini kajian kita bagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala wa sallallahu wa sallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.